Nah, al Mukmin artinya orang yang beriman. Surat ini diturunkan sebelum hijrah. Disebut dengan surat Maghia. Sebelum memulai surat ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Alu Hamim adalah sut, sutra Al-Quran. Sedang Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya segala sesuatu memiliki inti dan inti Al-Quran adalah Alu Hamim. Atau dia mengatakan Al-Hawamim. Alu itu artinya adalah keluarga atau kelompok Hamim. Kelompok Hamim maksudnya surat-surat yang diawali dengan Hamim. Naam. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Cara bacanya ha dipanjangkan eh haknya enggak panjang, ka di fathah terus mimnya de panjang seperti mim ya mim. Ya. Hamim. Hmm. Berarti hanya panjang dua harokat ya? Ya, haknya panjang dua harokat, mimnya dua sampai lima harokat. Kalau mimnya dibaca mim dua harokat aja juga boleh, ya. tapi dibaca lima harokat lebih baik. Ya. Hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير cuman tiga ayat ya hamim ya. ulama ahlu sunnah eh, menyatakan bahwa penggalan awal surat yang terdiri dari penggalan-penggalan huruf satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf tapi tidak menjadi satu kata atau empat huruf atau lima huruf satu huruf contohnya sod Qaf, Nun, dua huruf seperti Hamim, Yasin, Toha, tiga huruf seperti Alif, Lam, Mim, empat huruf seperti Alif, Lam, Mim, Sod, lima huruf seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Nah, sudah terangkai dari beberapa huruf tapi tidak menjadi satu kata. Apa artinya? Allahu a'lamu bimurati Gitu, tidak ada. Artinya di dalam bahasa Arab maksudnya apa? Hanya Allah yang Maha mengetahui maksudnya. Adapun salah satu tujuan atau salah satu hikmah utama yang difahami oleh ulama adalah menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Huruf per hurufnya juga bahasa Arab, Ketika sudah terangkai menjadi satu kata juga bahasa Arab. Ketika menjadi kalimat sempurna juga bahasa Arab, orang yang belajar bahasa Arab faham. Semakin dalam pemahamannya terhadap bahasa Arab, semakin mengetahui kedalaman bahasa Al-Quran. Sastranya semakin tinggi maknanya semakin digali semakin menunjukkan makna yang sangat dalam gitu dan semuanya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhiratnya. Itu yang disebut dengan mukjizat, tidak. Nah, kenapa eh, seperti itu pemahamannya? Yaitu eh, hanya Allah yang tahu, tapi salah satu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa ini bahasa Arab karena orang-orang Arab menuduh berbagai macam tuduhan terhadap Rasulullah dan terhadap Al-Quran. Salah satu tuduhannya adalah Al-Quran ini dipelajari oleh Rasulullah waktu berdagang, waktu melancong dulu. Nah, lalu Allah SWT menyatakan, gitu, seandainya belajar kepada orang Arab, kalian ahlinya. Dan ini bahasa Arab, dan kalau kalian eh, sudah menyadari bahwa ini bahasa Arab, datangkan seperti Quran. Mereka tidak mampu. Kalau ini bukan bahasa Arab, kalian tidak akan faham maknanya. Dan ini mulai huruf, kata, eh, kalimat sempurna, semuanya kalian fahami, menunjukkan ini bahasa Arab. Nah seandainya dia pelajari dari luar tentu bukan bahasa bahasa Arab. Nah, jadi hamim dan eh, awal-awal e, ayat yang lain itu adalah menunjukkan bahwa huruf per hurufnya Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Tidak ada yang bukan bahasa Arab, tidak ada yang bukan huruf Arab. Karena itu semua setelah penggalan ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah ini bahasa Arab. Ya. Hamim Tanzilul Kitabi. Hamim. Salah satu isi Al-Quran adalah Hamim. Salah satu ayat Allah di dalam Al-Quran adalah Hamim. Alif Lamim juga begitu. Alif Lamim, Zalikal Kitabu. Alif Lamim ini adalah kitab. Ini adalah Al-Quran dan Zalika Alif Lamim itu adalah bagian dari Al-Quran. Ya. Semuanya menunjukkan seperti itu. Di sini hamim ha sama mim ini adalah firman Allah sebagian atau termasuk bagian dari Al-Qur'an. Karena itu setelah ayat yang berupa penggalan-penggalan huruf nah, itu menunjukkan atau Allah menunjukkan bahwa ini adalah Al-Quran. Seperti ini, Hamim Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim. Al-Quran ini atau kitab ini ya, diturunkan dari Allah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah jadi hamim ini adalah bagian dari Al-Quran termasuk firman Allah dalam Al-Quran. Nah jadi huruf H sama Mim ini termasuk Al-Quran. Adapun maksud atau makna lebih daripada itu hanya Allah yang mengetahui. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang maha mengetahui apa maksud dari hamim. Adapun dalam bahasa Arab tidak ada artinya. Gitu. artinya. Karena itu tuh, tidak ada ulama ahli sunnah yang mengartikan. Adapun pemahaman yang berbagai macam itu semuanya tidak ada dalilnya dan itu adalah menyimpang. Contoh, di antara golongan yang menyimpang ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf penggalan di awal ayat itu adalah nama Rasulullah. Nama Rasulullah, ya. Makanya di dalam solawat yang mereka buat-buat ala toha Rasulillah. Gitu. Toha itu awal dari surat Toha ini. Nah, jadi bersolawat ala Toha kepada Toha, Toha ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena memahami bahwa penggalan penggalan huruf yang ada di beberapa awal surat itu diyakini sebagai nama Rasulullah. Ala Yasin Habibillah kepada Yasin Habibillah kekasih Allah. Nah Yasin itu mereka yakini sebagai nama Allah, eh nama Rasulullah. Ya. Dan itu tidak ada dalilnya. Nah itu. Dan ada yang e, berpemahaman bahwa alif lam mim atau hamim atau toha atau nah kalau diawali dengan surat itu berarti Nanti di dalam surat itu huruf yang paling banyak adalah alif, lam, mim ataukah ini ha sama mim. Tapi itu juga eh, bukan pemahaman ulama ahlu sunnah. Nah, dan kalau hanya seperti itu maka itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu arti aslinya adalah yang melemahkan siapapun yang dihadapannya. Maksudnya siapapun yang dihadapannya tidak mampu menghadapi mukjizat itu, menghadapi hal itu. Nah, itu disebut dengan mukjizat. Dari kata ijaz, ya, melemahkan yang lain. Nah, nah misal tongkat Nabi Musa itu mukjizat siapapun yang berhadapan dengan tongkat ini mereka tidak mampu. Quran ini adalah mukjizat siapapun yang berhadapan dengan Quran tidak akan mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu menandingi Quran. Karena itu Allah menantang datangkan seperti Quran. Tidak ada yang bisa. Sepuluh surat saja, tidak ada yang bisa. Satu surat saja, dan ada yang pendek. Tiga ayat pendek-pendek, tidak ada yang bisa. Padahal manusia bisa menulis buku bertumpuk-tumpuk, tapi disuruh yang mendatangkan yang setingkat Quran satu surat yang pendek saja tiga ayat satu baris setengah tidak mampu padahal bisa nulis ribuan halaman kenapa tidak mampu karena Al-Quran ini dari segi bahasa bahasanya sangat tinggi dari segi makna maknanya sangat mendalam tujuannya tujuannya adalah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, mengandung seperti itu. Nah, kalau kalau alif lam mim itu maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti surat yang ada di di surat itu huruf yang paling banyak adalah alif sama lam sama mim itu nggak mujizat. Kenapa? Semua orang bisa. Semua orang bisa dihitung dulu suratnya, eh, ayatnya, hurufnya, nanti terus oh ini yang paling banyak jim sama ro, jim ro gitu. Saya bisa mendatangkan seperti alif lamim. Apa? Jim ro misalnya. Lah, bagaimana itu? Huruf yang paling banyak adalah jim sama Nah itu bukan mujizat. Nah jadi itu. Nah, itu eh, faedah di dalam beberapa pembahasan tentang awal surat yang berupa penggalan huruf. Tanzilul kitab Quran ini diturunkan. Kitab ini maksudnya adalah Al-Quran diturunkan minallahi dari Allah. Al-Azizil Alim yang maha perkasa lagi maha mulia. Tadi kita katakan tujuan orang-orang kafir, orang Arab yang nggak mau beriman, gitu tidak mengakui kalau Muhammad adalah utusan Allah, tidak mengakui kalau Quran ini diturunkan dari Allah. Salah satu tuduhan kalau bukan diturunkan dari Allah dari mana? Dipelajari oleh Muhammad dari orang luar waktu melancong. Kalau orang luar itu bahasa Arab, kalian yang paling ahli. Kalau orang luar itu bukan orang Arab, bahasanya mulai dari huruf kata, kalimat semuanya bahasa Arab. Nah, itu. Dan kalian tidak mampu menandingi menunjukkan ini bukan dari manusia. Menunjukkan ini bukan dari manusia. Nah, dari Allah, Allah itu zat yang maha mulia, Al Aziz maha mulia, maha perkasa, gitu Al-alim maha mengetahui. Karena maha mengetahui maka ilmunya paling luas, paling dalam, tidak ada lagi ilmu di, lebih daripada itu. Maka di dalam mengucapkan mengucapkan dengan kata yang paling singkat dan maknanya paling menyeluruh. Nah, Allah itu oh firidhambi mengampuni dosa-dosa. Kalau kalian menyekutukan Allah, kalau kalian menuduh Muhammad SAW menuduh Al-Quran, melakukan kejahatan apapun. Kalau kalian mau masuk Islam, kalau sudah Islam kalian mau bertobat beristighfar, maka diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, kalau asalnya kafir, seperti orang kafir tadi itu, gitu, maka kelanjutan ayatnya menunjukkan nanti ini. Nah, diawali dengan ghafiri dzambi. Kalau asalnya kafir masuk Islam, semua dosanya yang lalu diampuni. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu yajubu maqablah. Dengan masuk Islam menghapus semua dosa yang lalu. Nah, dengan masuk Islam menghapus semua dosa yang lalu asil al Islamu ya cubu makobla di sini itu ghafiriz zambi wahai orang kafir yang menuduh Quran bukan dari Allah dan kalau kalian renungkan kalian pasti akan mantep ini bukan dari manusia kalau bukan dari manusia berarti dari dari Allah kalian menuduh Muhammad bukan utusan Allah Muhammad SAW bukan utusan Allah Gitu. Ya. Kalau kalian betul-betul merenung dan memahami yang sesungguhnya pasti kalian akan mengakui dan menyadari bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kalian tetap dalam kekufuran, hati-hati. Kalau kalian mau masuk Islam, ghafiril dambi. Allah mengampuni dosa-dosa. Yang sudah beragama Islam, yang banyak durhaka, Nah, kalau kalian mau bertaubat kembali ke jalan Quran dan Sunnah, oh, siri zambi Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui itu akan mengampuni dosa-dosa. Wa qabili taubi dan Allah menerima taubat orang yang mau bertaubat kepada Allah. Nah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu. Nah, dan Rasulullah SAW itu maksum. Tapi terus beristighfar dan bertaubat setiap hari seratus kali. Dan memerintahkan kepada orang yang beriman. Ya ayuhan nas, ilallah ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yau marrah. Sungguh saya Rasulullah SAW yang Rasul itu maksum tidak salah dijaga dari kesalahan. Meskipun begitu, atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah setiap hari seratus kali. Nah, kalau orang itu kepingin menghadap kepada Allah bersih dari dosa, maka bertaubatlah kepada Allah sesungguhnya Allah itu qabilit taubi menerima taubat tidak mau bertaubat, yang banyak dosanya tidak mau bertaubat, yang kafir tidak mau masuk Islam. Syadidil iqabi. Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Zitaul. Nah, dan Allah SWT adalah zat yang memiliki segala kebaikan atau eh, yang memiliki segala kebaikan yang dikaruniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi zitaul itu kalau bahasa manusia itu tulul liat. Wah, orang itu tulul liat. Tul itu arti asli adalah panjang. Panjang. Tulul liat tangannya panjang. Apa maksudnya? Ada orang yang butuh, dia memanjangkan tangannya, diberi. Yang butuh jauh, tangannya tambah panjang, memberikan yang jauh. Gitu. Nah, Allah Taala zitaul zat yang maha memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, Allah itu oh, zambi qabil taubi syadidul iqabi dzitaub Allah itu menerima atau menghapus dosa-dosa menerima taubat kalau kalian tidak mau diperingatkan dengan keras diancam dengan keras syadidul iqab Allah sangat keras siksanya hmm. dan dikasih harapan lagi Allah itu di zat yang maha memberi karunia kalian kepingin ampunan kepingin diterima atau taubatnya kepingin dikaruniai seperti itu kalau kalian tidak mau akan dihukum la ilaha illahu tidak ada yang berhak disembah selainnya nah jadi setelah diingatkan gitu diingatkan sadarlah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalau kalian sadar, pasti kalian akan beristighfar, bertaubat, berdoa, gitu. mohon kepada Allah akan begitu. Gitu. Ilaihil masir kepada Allah semuanya akan kembali. Semua akan kembali kepada Allah. Ya. Kalian beribadah kepada Allah juga akan kembali kepada Allah kalian durhaka kepada Allah juga akan kembali kepada Allah. Nah, ini awal dari surat mukmin. Coba kita baca tafsirnya. Pembicaraan tentang huruf-huruf terputus telah berlalu di dalam surat Al-Baqarah dan tidak perlu diulang lagi di sini. Surat Al-Baqarah tapi kita dari belakangnya Dikatakan bahwa Hamim adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis At-Tauri dari Abu Ishaq dari Al-Mihlab bahwa Abu Sufyan berkata, "Bercerita kepadaku orang yang mendengar bahwa Nabi bersabda, "In bayyan in bayyattumul laila faqulu hamim." la yunsarun. Ya. Jika kalian menginap di suatu malam, maka ucapkanlah oleh kalian hamim, niscaya mereka tidak akan ditolong. Isnad ini sahih. Jika kalian menginap di suatu malam, maka ucapkanlah oleh kalian hamim, niscaya mereka tidak akan ditolong isnad ini sahih. Gitu. Apabila kalian bermalam ya, menginap di suatu malam, maka fakulu hamim, maka ucapkanlah hamim. Lain sorun mereka tidak akan ditolong. Mungkin mereka orang-orang yang membencimu atau yang memusuhimu tidak akan ditolong. Mungkin gitu. Yaitu jika kalian katakan hal itu, mereka tidak akan ditolong. Oke. Iya. Itu tentang hamim ya. Nah, tapi tadi kita katakan e, umumnya ulama ahlu sunnah memahami Allahu a'lamu bimuradi Gitu. Dikatakan bahwa, tapi siapa yang mengatakan tidak dijelaskan ini dalam ilmu hadis disebut disebut dengan siqatut tamrid gitu. Yang tidak kuat gitu ya. Kenapa? Karena dikatakan siapa yang mengatakan itu tidak ada gitu. Adapun hadis ini hadis ini dikatakan sadarnya sahih tapi ucapkanlah amin maka mereka tidak akan ditolong gitu. Nah, seolah-olah mengucapkan hamim itu mengucapkan nama Allah. Firman Allah Ta'ala, Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Diturunkan kitab Al-Quran ini dari Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Maksudnya, turunnya kitab ini yaitu Quran, adalah dari Allah yang memiliki keperkasaan dan pengetahuan. Itu. Firman Allah, Ghafiri zambi wa qabili taubi. Yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat yaitu Allah mengampuni dosa-dosa dan telah yang telah lalu dan menerima taubat di masa yang akan datang bagi orang yang bertaubat kepadanya dan tunduk di sisinya. Syadidil inqabi lagi keras hukumannya yaitu bagi orang-orang yang membangkang, melampaui batas, lebih mengutamakan kehidupan dunia serta menyimpang dan membangkang dari perintah Allah. Dia banyak menghubungkan dua sifat ini pada beberapa tempat Al-Qur'an agar seorang hamba tetap dalam keadaan harap-harap cemas. Harap-harap cemas itu maksudnya bagaimana? Berharap tapi juga ada rasa cemas gitu ya. Nah, tapi kalau arti aslinya atau ungkapan aslinya adalah agar manusia itu itu selalu dalam keadaan takut dan penuh harap penuh harap kepada Allah dan takut kepada Allah. Penuh harap ampunan, takut kalau tidak diampuni. penuh harap surga, takut kalau sampai terjerumus ke dalam neraka. Ya. Zitaul yang mempunyai karunia Ibnu Abbas berkata yaitu kelapangan dan kekayaan Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatada Yazid bin Al-Asam berkata di taul yaitu banyak kebaikan. Maknanya bahwa dia maha pemberi karunia kepada hamba-hambanya lagi maha pemberi kebaikan kepada mereka dengan berbagai karunia dan nikmat yang mereka terima di mana mereka tidak akan sanggup menyempurnakan rasa syukur kepada salah satunya saja. Artinya nikmat Allah SWT itu sangat banyak satu macam nikmat saja manusia itu tidak akan mampu mensyukurinya secara sempurna. Iya, saking banyaknya nikmat Allah dan karunia Allah SWT. Allah berfirman wa in nikmat Allah hilatuh suha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi selainnya yaitu tidak ada bandingannya dalam seluruh sifat-sifatnya maka tidak ada ilah dan rob selainnya ilaihil masir kepadanya lah e, kembali semua makhluk yaitu tempat kembali dan tempat berpulang di mana setiap pelaku akan dibalas sesuai dengan amalnya. Artinya semua akan kembali kepada Allah dan semua akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Wahuwa sari'ul hisab dan Allah maha cepat penghitungannya, penghisabannya. Insya Allah nggak jauh-jauh dengan yang tadi kita sampaikan gitu. Faedah secara e, singkat yang pertama hamim gitu. hamim itu adalah penggalan ayat yang paling umum penjelasan ulama adalah Allahu a'lamu bimuradi hanya Allah yang mengetahui maksudnya kemudian e, di sini dikatakan ada yang mengatakan bahwa Hamim adalah salah satu di antara nama Allah tapi kalau kita lihat Asmaul Husna itu tidak ada yang Hamim semua nama Allah itu punya makna tapi Hamim apa maknanya Nah, jadi itu juga itu. Karena itu yang paling bagus adalah Allahu a'lamu bimuradi. Faedah yang kedua Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah. Nah, dan penjelasan diturunkan yang namanya turun itu dari atas ke bawah menunjukkan bahwa Allah di atas apabila Allah menurunkan sesuatu diturunkan dari atas ke bawah. Itulah turun. Gitu. Allah itu zat yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha mengetahui. Keperkasaannya tidak ada yang bisa menghalang-halangi dan e, mencegah karena maha perkasa. Kemuliaannya tidak ada yang lebih mulia daripadanya. E, maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah yang tidak diketahui oleh Allah tidak ada. Nah, kemudian Allah memiliki the nama Ghafir dan artinya apa? Pengampun. Nah, itu adalah sifatnya. Jadi Ghafir itu juga nama Allah dan semua nama Allah itu menunjukkan sifat Allah. Aziz nama Allah dan dari makna aziz menunjukkan sifatnya yaitu mulia dan perkasa. Alim adalah nama Allah. Artinya apa? Maha mengetahui berarti Allah punya sifat alilm, mengetahui segala sesuatu. Ghafir nama Allah apa artinya? Pengampun. Berarti Allah memiliki sifat maha pengampun. Kita gitu. Dan gitu, intinya bahwa kita gitu, setiap nama-nama Allah menunjukkan sifat Allah SWT. Dari mana? Dari makna nama tersebut. Udah. Syadidil iqabi sangat keras siksanya. Nah, jadi Allah SWT yang maha perkasa kalau menghukum hukumannya sangat keras dan tidak ada yang bisa menandingi. Gitu. Ritaul yang maha memberi karunia Semua kebaikan adalah karunia Dari Allah SWT La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini adalah tauhid. Nah, nah, kenapa tidak ada sesembahan selain Allah? Karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan yang menguasai. Dan semua selain Allah itu adalah yang diciptakan, yang diatur, yang dikuasai. Nah, karena itu yang berhak disembah adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Gitu. Nah, ilaihil masir semua kembali kepada Allah. Gitu. Semua kembali kepada Allah karena semua kembali kepada Allah, maka semua itu harus tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak tunduk, kalau menentang ketika kembali kepada Allah pasti akan dihukum atas penentangannya. Ini. Iya. Nah, jadi itu beberapa kesimpulan dari faedah yang kita ambil. Kalau ada yang ingin tanyakan, monggo dipersilahkan. Itu aja yang kita baca. Pertanyaan di luar tema, mohon maaf. Apa benar taraweh berjamaah baru ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab? Jika iya, apakah bukan termasuk perkara baru atau bid'ah mohon penjelasannya syukron jazakumullahu khairan jawabannya terawih berjamaah sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Terawih itu adalah nama lain dari sholat malam di bulan Ramadan Sholat malam di bulan Ramadan Nama lainnya Qiyamul Ramadan Nama lainnya adalah terawih sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu gitu nah meskipun yang ada riwayatnya bersama Nabi itu hanya dua malam atau tiga malam gitu, yang bersama Nabi terawih berjamaah bersama Nabi meskipun gitu, yang ada riwayatnya bersama Nabi hanya dua malam atau tiga malam. Kesimpulannya ada di zaman Nabi. Nah, di malam yang ketiga atau di malam yang keempat Rasulullah tidak keluar, para sahabat menunggu sampai menjelang waktu sahur. Rasulullah baru keluar, lalu Rasulullah berkata, "Aku tahu apa yang kalian lakukan maksudnya menunggu Rasulullah Nah, aku tidak keluar karena takut ditetapkan menjadi wajib oleh Allah SWT. Nah, berarti terawih di zaman Nabi itu sudah terawih berjamaah di zaman Nabi sudah ada dihentikan di zaman Nabi karena Nabi SAW takut itu ditetapkan menjadi wajib. Nah, di zaman Umar ditetapkan berjamaah lagi. Kenapa? Karena sudah ada, sudah tidak ada kekhawatiran ditetapkan menjadi wajib. Di zaman Nabi hukum bisa berubah, asalnya haram jadi boleh, asalnya boleh jadi haram. Ada seperti itu. Gitu. Khomer asalnya boleh diturunkan tahap-tahap akhirnya haram. Riba asalnya boleh dilarang berlebih-lebihan berlipat ganda terus akhirnya diharamkan nah jadi seperti itu asalnya Rasulullah melarang ziarah kubur akhirnya boleh nah jadi asalnya ada yang boleh menjadi haram asalnya ada yang haram menjadi boleh nah setelah Rasulullah meninggal yang haram tetap yang tidak haram juga tetap sudah tidak bisa berubah maka dihidupkan agama ini oleh Umar radhiyallahu an dalam bab salat raya berjamaah itu satu yang kedua seandainya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan bersama para sahabat tapi diketahui ada hadis diketahui ada hadis meskipun belum ada amalan Sesungguhnya kalau sudah ada hadisnya maka itu adalah sunnah. Nama lain hadis adalah sunnah. Dan hadis tentang terawih berjamaah itu banyak. Contoh, man sholla ma'al imami, man koma ma'al imami hatta yang kutiba kutibalahu qiyamulailah. Siapa yang melakukan qiyam bersama imam sampai selesai maka dicatat oleh Allah melakukan diam semalam menunjukkan ada hadis diam berjamaah dan maksudnya di sini adalah diam Ramadan nama lain daripada terawih yang ketiga gitu. seandainya di zaman Nabi tidak ada seandainya di seandainya Nabi tidak bersabda seperti itu. Seperti tadi itu ya, man koma ma'al imam hadayam syarifah dan hadis-hadisnya semacamnya. Seandainya tidak ada. Lalu betul-betul adanya di zaman Khalifah Umar. Seandainya begitu ya, yang ada di zaman Khalifah Umar itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengumpulkan hadis tentang sunnah dan bid'ah. Nabi mengumpulkan dalam satu hadis hukum sunnah dan bid'ah. Sunnah itu apa? Sunnah itu mengikuti Rasulullah dan Khulafaur Rasidin. Bid'ah itu yang mengada-ada, maksudnya tidak ikut, tapi mengada-ada. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Kulafair rasidin Jadi yang dari Kulafair rasidin itu bukan bid'ah tapi sunnah. Dan di dalam satu hadis itu, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan jauhilah perkara yang diada-adakan karena yang diada-adakan itu bid'ah dan bid'ah itu tersesat. Nah, karena itu orang nggak ngerti sunnah, nggak ngerti bid'ah, mengatakan di zaman Nabi sudah ada bid'ah, itu. Ada yang ini di zaman Abu Bakar di zaman Umar dikatakan bid'ah. Rasulullah mengatakan yang di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan bid'ah tapi sunnah. Nah, dari itu. Rasulullah mengatakan sunnah, Anda mengatakan bid'ah. Lalu Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, kalian mengatakan ada bid'ah Hasana. Kalian itu memang sukanya menyelisih. Nah, jadi gitu. Kenapa kalian nggak mau mengikuti Rasulullah? Nah, gitu. nah, ada lagi yang lain. Hmm. Rasul. Ya, jadi nama lain dari Surat ini adalah surat Al-Mu'min eh, dan juga surat Ghafir. Ini. Nah, adapun yang memberi nama ini adalah surat ini, ini adalah surat ini, itu siapa? Itu Ada beberapa yang nama itu dari Allah SWT. Ada yang nama itu dari Rasulullah dan ada yang wallahu alam itu ijtihad dari sahabat karena tidak diketahui dalil gitu. tidak diketahui dalil eh, dari Al-Quran maupun dari Sunnah dalam beberapa ayat dalam beberapa su nama surat nah jadi itu itu tentang masalah nama gitu. ini namanya surat ini namanya surat ini ini. Nah, adapun misalnya yang dari Rasulullah, surat Al-Baqarah itu yang menyebutnya adalah Rasulullah. Sesungguhnya jin itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti Rasulullah menyebut surat itu surat Al-Baqarah. Ini. Nah, jadi ada eh, nama surat yang itu. Nah, ada lagi yang lain. Hmm. Apa boleh sholat jamaah Sholat malam berjamaah selain Ramadan Jawabannya apabila tidak pakai diumumkan boleh. Ini, maksudnya apa? Maksudnya tidak pakai diumumkan itu tidak ada pemberitahuan. Tapi gitu, ini sholat terus karena dia sholat dan dia bacaannya bagus atau apa terus yang lain jadi makmum atau gitu, kita jamaah saja dia imamnya itu boleh tidak ada program tidak ada program untuk jamaah sholat malam Adapun apabila diprogram tidak boleh, tidak boleh. Nah, adapun Ramadan itu programnya global bahwa di setiap masjid itu ada traweh, ya itu tidak apa-apa. Misalnya begini, malam tahun baru diumumkan e, barang siapa yang hadir di masjid ini atau diharapkan hadir di masjid ini ada sholat malam berjamaah itu tidak boleh itu namanya mengada-ada. Adapun apabila ada kegiatan kita eh, apa namanya mengadakan tausiah yang hadir monggo dipersilakan. Kenapa kok mengadakan tausiah di malam tertentu kumpung libur? Kumpung liburan. Boleh-boleh saja gitu gitu. Nah, ketika di malam itu kemudian ada yang pulang, ada yang tidak pulang juga boleh-boleh saja. Terus malam-malam bangun, wah kok daripada sendiri-sendiri kita jamaah ya nggak apa-apa jamaah. Akhirnya imamnya fulan boleh. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah SAW sholat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu an bangun terus ikut sholat bersama Rasulullah jadi makmum di sebelah kiri Rasulullah. Akhirnya ditarik sama Rasulullah di sebelah kanannya. Terus jalan sholat berjamaah. Seandainya sholat malam itu tidak boleh jamaah, maka pasti akan dibenarkan kesalahan yang terjadi ini sebagaimana kesalahan berdiri di sebelah kiri dibenarkan ditarik ke sebelah kanan. Tapi jamaah ini jalan terus menunjukkan boleh sholat malam berjamaah. Di malam berikutnya Ibnu Abbas langsung berdiri di sebelah kanannya. Datang seorang sahabat berdiri di sebelah kirinya. Berjamaah tiga orang. Ya. Nah, lalu oleh Rasulullah SAW dua-duanya didorong ke belakang bersof dua orang di belakang berjalan sholat jamaah imamnya di depan, makmumnya dua di belakang. Seandainya sholat malam berjamaah itu tidak boleh, maka pasti akan diluruskan, akan dibenarkan, sebagaimana baris yang salah itu dibenarkan. Kalau imamnya punya makmum dua baris itu salah dibenarkan, jamaahnya tetap berjalan menunjukkan sholat malam berjamaah itu boleh. Softnya yang salah yang dibenarkan. Nah, dan ini menunjukkan apabila ada kebaikan dan kesalahan itu kumpul, yang salah harus dibenarkan. Kalau yang salah dan yang benar itu campur jadi satu, yang salah tidak bisa dibenarkan, maka semuanya jadi salah. Nah, ini juga faedah dari kandungan hadis itu.